Sohih Muslim Kitab ini adalah kitab yang telah terkenal dan disusun oleh Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis sohih dari Rasulullah SAW menurut penilaiannya di dalam kitab ini. An-Nawawi berkata, di dalam kitab ini beliau menerapkan metode yang sangat bagus dalam hal ketelitian, kesempurnaan, warok dan ma'rifah di mana sangat jarang seorang mendapatkan petunjuk untuk melakukan hal tersebut kecuali beberapa orang saja di beberapa masa. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dalam satu tempat dan menyebutkan berbagai jalur dan lafat-lafat hadis yang dia susun per bab. Hanya saja beliau tidak menyebutkan judul-judul bab tersebut. Mungkin karena khawatir akan menambah tebal kitab tersebut atau karena terdapat alasan yang lain. Setiap bab dalam kitab ini telah diberi judul oleh sejumlah ulama yang menjelaskannya. Di antara syarah yang paling bagus adalah yang disusun oleh An-Nawawi rahimahullah. Jumlah hadis dalam kitab ini adalah 7275 buah termasuk hadis yang terulang dan jika dibuang hanya berjumlah 4000 buah. Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, maka mayoritas atau seluruh ulama telah sepakat bahwa Sahih Muslim menduduki tingkat dua setelah Sahih Al-Bukhari. Ada yang mengatakan ketika membandingkan dua kitab Sahih ini, Tasya jaro kaumun fil Bukhari wa muslimin ladaya wa qalu ayu dainin taqaddama faqultu laqad faqal bukhariyu sihatan kama faqa fi husnis sonaati muslimun Orang-orang berbeda pendapat tentang kitab Sohih Al-Bukhari dan Muslim di hadapanku. Mereka berkata, mana di antara keduanya yang lebih unggul? Aku pun berkata, Sohi Al-Bukhari lebih unggul dalam hal kesohihan. Sebagaimana Sohi Muslim lebih unggul dalam hal penyusunan. Muslim bernama Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 210 Hijriah. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai negeri dalam rangka mencari hadis. Beliau pergi ke Hijaz, Syam, Irak, dan Mesir. Ketika Al-Bukhari datang di Naisabur, beliau belajar kepadanya, mempelajari ilmunya dan mengikuti setiap langkahnya. Banyak ulama ahli hadis dan selainnya memberikan pujian kepadanya. Beliau meninggal pada tahun 261 Hijriah. Beliau meninggalkan ilmu yang banyak di dalam karya-karyanya. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya dan memberi balasan yang lebih baik atas jasa-jasa yang beliau berikan kepada kaum muslimin.